yakni kaum komunis maka dijawab oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala الأسس التي تقوم عليها الشيوعية كثيرة منها أولا إنكار الإله wa inkarul adyan war rusul war risalat syiaruhum la ilaha wal hayatu maddatun asas-asas yang tegak padanya kaum syuyu'iyah yakni komunis itu kathiratun sangat banyak di antaranya adalah mereka mengingkari adanya al-ilah yakni sesembahan dan mengingkari al-adian, agama-agama, mengingkari para rasul dan pengutusan-pengutusan risalah. Syiar mereka adalah la ilaha wal hayatu maddah. Tidak ada sesembahan. Kehidupan itu adalah maddah, yakni materi. Nah, sehingga mereka tidak meyakini adanya pencipta dan kehidupan ini berjalan dengan sendirinya. Maka ini kaum syuyuhiyah di antara asas mereka. Kemudian yang kedua yakni komunis mengingkari sesembahan ini berarti sama dengan ateis yang tidak beriman dengan adanya Tuhan atau pencipta. Sehingga mereka menganggap kehidupan ini tercipta dengan sendirinya, berjalan dengan sendirinya. <clears throat> nah, sehingga dengan spontanitas pun mereka tidak beriman dengan adanya agama, ya kitab-kitab dan para rasul. Yang kedua, hadmul al-qaim wal akhlaq wal fadail Asas mereka kaum syuyu'iyah, komunisme adalah meruntuhkan akhlak dan keutamaan keutamaan. Nah, ini yang kedua dari asas mereka. Yang ketiga ijadul ahqad wal dhaqain bainal aghnia wal fuqara. Yaitu memasukkan al-haqad wal dhaqan yaitu kedengkian dan hasad antara kaum agnia wal fuqara, kaum yang kaya dengan kaum yang fuqara yang miskin. Naam. Ini salah satu asas dari kaum komunisme sehingga tidak boleh ada yang lebih kaya dari yang lainnya. Nah, maka mereka menggugurkan kekayaan orang-orang yang kaya. Nah, sehingga harus sama rata. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh mereka. Maka barakallahu fikum, asas mereka adalah ketika tidak boleh ada yang lebih kaya dari yang lainnya, maka ketika ada yang kaya ini akan menjadikan al haqad wa daghan yaitu kedengkian dan hasad. Nah, sehingga semuanya harus sama rata. Ya. Ini paham komunisme. Yang keempat, ilghaul mulkiyah al-fardiyah illa ala ru'asaihim wa hiya min gharizatil insan. Yaitu mereka menggugurkan kekuasaan individu ya kepemilikan kekuasaan individu itu tidak boleh kecuali ala ruasaihim kecuali khusus pada pemimpin-pemimpin mereka. Selain daripada itu maka semuanya harus rata. Nah, tidak boleh memiliki kekuasaan lebih. Demikian pula harta lebih dari yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka semua ini adalah asas yang batil yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Nah, sehingga pemahaman komunisme ini sangat berbahaya barangkali fikum terhadap umat manusia bukan saja kepada kaum muslimin tapi pada seluruh umat manusia. Nah, ya karena mereka ini menggugurkan adanya din agama ya dari wahyu atau agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi-nabinya dan para rasulnya. Nah, mereka mengingkari semua itu. Kemudian barakallahu fikum pertanyaan selanjutnya Mahia wasailus syuyu'iyah lihadmil Islam. Apa wasilah-wasilah komunisme di dalam menghancurkan Islam? Maka jawabannya kata beliau al-wasailu kathiratun minha wasilah-wasilah yang mereka tempuh untuk menghancurkan Islam adalah sangat banyak di antaranya yang pertama ayyakuna da'iyatu lisyuyiyya ala ilmi ala ilmin bid-dinil Islam wasyubahil mutharah haulahu wa bi'adatin wa taqalida al-mujtama' alladhi yad'u fihi yaitu seorang dai dari kaum komunis ini dia harus dibekali dengan ilmu Islam sehingga mereka belajar tentang Islam. Ya. Orang-orang komunis ini diutus di universitas-universitas Islam atau di lembaga-lembaga Islam untuk mereka belajar menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Ya. Sehingga ketika mereka telah berilmu dengan Islam, barulah setelah itu mereka akan berdakwah ya masuk di tengah-tengah kaum muslimin memasukkan berbagai syubhat-syubhat ya dan bentuk-bentuk takalid yakni taklid ya taklid atau fanatisme nah atau bentuk adat-adat budaya dan sebagainya itu dijadikan sebagai syubhat untuk merusak Islam sehingga kaum muslimun mereka terpengaruh ya dan meyakini terkadang mereka lebih mendahulukan adat-adat budaya dan taklid-taklid ya di suatu komunitas mereka lebih mendahulukannya daripada dinul Islam. Nah, disebabkan karena pengaruh dari dai-dai kaum komunis ini tadi yang juga memiliki ilmu di dalam syariat Islam. Nah, ini diantara wasilah atau cara mereka untuk merusak Islam, mengutus para dai-dai, tokoh-tokoh mereka yang memiliki kecerdasan untuk mempelajari Islam. Nah, kemudian setelah itu mereka masuk di tengah-tengah kaum muslimin, memasukkan berbagai syubhat-syubhat, pengkaburan-pengkaburan di dalam terhadap agama mereka. Yang kedua, istikhdamun nisa fi da'wati ila hadzal madhhab al-haddam fi awsatin nisa al-muslimat lianna al-islam yamna'u ikhtilat ikhtilat ar-rijal al-ajanib bin nisa yakni <clears throat> istikhdamun nisa fi da'wah mereka juga mengedepankan kaum wanita di dalam berdakwah bagaimana menghancurkan Islam diutus kaum wanita atau tokoh-tokoh dari kaum wanita mereka juga masuk di tengah-tengah kaum wanita muslimat karena mereka tahu bahwa Islam melarang percampur bauran antara kaum lelaki dan wanita maka cara mendakwai wanita-wanita muslimah juga harus mengutur para, mengutus dai-daiyah dari kaum wanita. Sehingga mereka bisa memasukkan subhat-subhat mereka. Yang ketiga, istiqdamu kibaris sin fid da'wati limadhabihim imma lihtirami haula'il kibar fi tilkal mujtama'at au makanatihim fi nufusin nas. Yaitu mereka juga mengangkat kibarusin, yakni orang-orang yang telah tua usianya untuk berdakwah terhadap madhab mereka, terhadap paham mereka melalui orang-orang tua yang memiliki kehormatan. Ya. Sehingga ketika mereka itu Nah, ketika mereka berada di tengah-tengah masyarakat Islam, kaum muslimin wal muslimat, karena kedudukan mereka yang sudah dikenal, maka itu menjadi sebab ya untuk kemudian hati-hati kaum muslimin ya uh, terpengaruh, condong dan senang dengan mereka. Nah, yakni orang-orang yang telah memiliki usia yang lebih tua yang memiliki uh, kemasyhuran dan juga kehormatan apakah memiliki keahlian tertentu yang dikenal di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan sebab itu orang-orang terpengaruh dengan subhat-subhat atau pemikiran-pemikirannya. Kemudian yang keempat, istighdamul atibba' fi da'wati ila syuyu'iyyah bi istikhdami 'ajzil marid wa dha'fihi wa hajatihi ila dawa. Juga mereka mengutus para dokter-dokter ahli kesehatan untuk berdakwah dengan paham komunis ini yaitu dengan cara mengobati orang-orang sakit ya memenuhi kebutuhan orang-orang yang lemah diberi obat dan sebagainya sehingga orang-orang tersebut dari kaum muslimin begitu mudah untuk di, dipengaruhi, diajak kepada pemahaman mereka. Nah, melalui para dokter-dokter atau ahli kesehatan. Yang kelima, ghazwu syu'ub min al-a'la an tariq al-istila' ala al-hukm wa min thumma nashara asyuyu'iyah baina afradi sya'ab perang asyu'ub yakni masyarakat yang dipilih ya dari masyarakat yang memiliki kedudukan yang tinggi ya dengan uh, kehormatannya dengan jabatan atau dengan hartanya ya begitu mudah dengan sebab itu mereka bisa menyebarkan pemahaman komunisme mereka di tengah-tengah masyarakat tersebut karena melalui kekuasaan tadi orang-orang yang memiliki kekuasaan atau harta jabatan dan kekayaan ini juga memberi pengaruh yang besar barakallahu untuk mempengaruhi masyarakat Islam atau kaum muslimin wal muslimat <clears throat> Nah, demikian barakallahu fikum di antara uh, asas asas dakwah dari kaum komunisme. Nah, dan ini insyaallah taala untuk kaum muslimin sebagaimana yang kita ketahui bersama lebih mudah insyaallah bagi mereka untuk mengetahuinya. Ya, dan terhindar dari pemahaman ini. Nah, berbeda uh, kelompok al-mubtada'ah, kelompok-kelompok bid'ah yang memiliki syubhat yang lebih tersembunyi. Ya. Dan sangat samar sehingga ini lebih sulit untuk uh, diketahui ya oleh kaum muslimin. Nah, sehingga banyak dari mereka yang terpengaruh dengan Eh, bid'ah-bid'ah tersebut. Adapun kaum komunisme mereka ateis ya kafirun ini mayoritas dari kaum muslimun mengetahui bahwa mereka adalah bukan muslimun. Nah, sehingga insya Allah taala mereka lebih mudah untuk menghindar darinya. Kecuali nah orang-orang yang tidak dirahmati Allah taala yang kemudian mereka mudah untuk dipengaruhi sehingga menjadi murtad. Nah, dengan pemahaman tersebut. Kemudian ikhwani fiddin wa ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan selanjutnya, hal dualul kufri muttahidah fi adaiha lil Islam? Apakah seluruh negeri-negeri kafir bersepakat di dalam memusuhi Islam? Jawabannya kata beliau rahimahullah, minal ma'lum anna dua lal kufri dua lal kufri wa ini wa ini ikhtalafat fi nadratiha lil Islam fahiya muttafiqatun ala adaiha lah wa dhalika mukhtalafun bi ikhtilafi asalibil adawah di antara hal yang maklum bahwa negeri-negeri daulah-daulah kufar sekalipun mereka berbeda-beda pandangannya terhadap Islam akan tetapi mereka bersatu di dalam memerangi dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Nah, akan tetapi berbeda cara mereka, uslub-uslub permusuhan mereka itu ber, walaupun berbeda-beda satu dari yang lainnya, akan tetapi mereka sama di dalam memusuhi Islam dan kaum muslimin. itu tujahir bi'ada'iha lil Islam min ibtihadil muslimin wa Islam. Maka kaum komunis misalnya itu sangat jelas terang-terangan memusuhi dan memerangi Islam bagaimana mereka mempengaruhi kaum muslimin dan untuk kemudian menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Wassalibiyah tatasattaru khalfal madahib al adama lil Islam. Adapun kaum solibia, yakni kaum Salib mereka bersembunyi di balik madhab yang menghancurkan Islam ini yakni madhab uh, Asyuriyah komunisme mereka sama Ya, akan tetapi mereka lebih tersembunyi, bersembunyi di balik syuyu'iyah, di balik komunisme untuk sama-sama merusak Islam. Wa taqumu bi harakatit tansir bainal muslimin liyubaddilu dinahum. Sehingga mereka bergerak untuk menjadikan kaum muslimin menjadi nasara. Ya, memasukkan kaum muslimin ke, ke agama Nasrani sehingga mereka murtad dan mengganti agama mereka. Nah, itu kaum Salabiyin, yakni kaum Nasara. Wala nansa al-Yahudiyah allati taqifu wara' al jami' wa khalfa kulli madhhabin haddamin wa mudammir lil akhlaq wal qayyim wal masuniyah was sahyuniyah al alamiyah wal babiyah kita tidak lupa pula kaum Yahudi. Yang Yahudi ini takifu wara al-jami'. Dia berada di belakang semuanya. Ya. Yahudi ini berada di belakang Syiah, komunisme, di belakang Solibiyah dan yang lainnya. Ya. Nah, untuk menghancurkan dan meruntuhkan akhlak Islam dan kaum muslimin. Nah, untuk menjadikan kaum muslimin itu menjadi majusi atau menjadi Sohyunia atau menjadi komunisme dan sebagainya. Nah, barakallahu fikum. Maka mereka semua ini adalah jenis-jenis dari kaum kafirin. Nah, yang sekali lagi untuk di zaman kita kaum muslimun Allah taala mereka memahami semua itu mereka adalah orang-orang kufar sehingga mereka berusaha untuk menjauh darinya. Nah, akan tetapi berbeda dengan orang-orang Islam nah, yang membawa beda-beda dan subhat-subhat yang kemudian menjadikan kaum muslimun di dalam pemahaman yang uh, samar pemahaman yang menyeleweng dari Islam yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Nah, maka ini juga sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimun. Nah, untuk memahami uh, kelompok dan pemahaman yang benar di dalam Islam, yaitu pemahaman ahlus sunnati wal jamaah pemahaman salaf Salafuna salih nah pemahaman ahlul hadis ahlul athar maka mereka itu yang selamat yang langsung masuk surga selamat dari perpecahan 73 golongan 72 golongan yang melalui proses neraka barakallahu fikum maka semua ini penting bukan saja penting untuk kita menghindarkan diri dari berbagai jenis-jenis kekufuran dan kelompok-kelompok kafir akan tetapi juga tak kalah lebih pentingnya adalah kita menyelamatkan diri dari kelompok-kelompok sesat yang menyeleweng di dalam tubuh Islam itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya barakallahu ma huwa at-tansir wa ma akhta akhtaruhu wa kaifa nukafihuhu apa itu tansir yakni tansir menjadikan seseorang menjadi kaum Nasrani dan bagaimana bahayanya dan bagaimana kita menghadapinya Naam maka jawabannya kata beliau at-tansir madhhabun min min al-madhahibil haddamah التي تسعى في حرب الإسلام والقضاء عليه من مبادئهم التشكيك في الإسلام وترغيب المسلمين في النصرانية وادعائهم أن عيسى ابن الله وبث سمومهم أو سمومهم في جميع المجالات واستغلال الشعوب الفقيرة والمريضة Tamsir adalah salah satu madhab dari madhab-madhab yang meruntuhkan Islam. Dan salah satu madhab yang berupaya memerangi Islam dan menghancurkannya. Yang dimaksud adalah kaum Nasara. Ya, yang diistilahkan dengan manhaj tamsir. Tamsir ini menjadikan kaum muslimin menjadi Nasara. Nah, di antara Asas mereka adalah tasdik fil Islam. Bagaimana mereka memasukkan keraguan terhadap Islam ya dengan subhat-subhat dan juga me menganjurkan kaum muslimin ya me mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama mereka yaitu kaum Nasara dan mereka mengaku bahwasanya Isa adalah anaknya Allah. Sehingga mereka memasukkan racun-racun mereka ini pada berbagai cara, baik itu lewat majalah-majalah atau ya cara-cara yang lainnya di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakannya yang miskin dan masyarakat yang sakit dari kaum muslimin yakni orang-orang yang fakir miskin diberi harta walaupun kecil, walaupun diberikan sekedar beras atau indomie, orang-orang sakit diobati dengan cara itu kemudian luluh hati mereka untuk kemudian masuk ke dalam agama Nasara. Nah, ini salah satu cara atau metode mereka untuk menasorohkan kaum muslimin. Kemudian kata beliau waturuku mukafahatihi cara menghadapi hal ini adalah al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu wasallam. Cara untuk melawan ya menghadapi uh, program ini adalah bagaimana kaum muslimun berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam waluzumu jama'atil muslimin dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin walittila ala ta'alimil islam dan menelaah ilmu-ilmu Islam yakni menuntut ilmu Islam wa ma'rifati anna di wa ma'rifa anna dinan nasara muharraf dan mengetahui bahwa agama Nasrani itu agama yang telah dirubah, diselewengkan dan wa musa'adatul aghnia bi amwalihim lil fuqara. Dan juga dengan cara agar orang-orang kayanya dari kaum muslimin menyalurkan hartanya kepada orang-orang miskinnya dari mereka, yakni dari kaum muslimin. Nah, demikian barakallahu fikum cara untuk kita terhindar dari tansir program atau uh, upaya untuk kita dikafirkan baik kepada Yahudi, Nasara atau menjadi syuyu'iyah, komunis dan lain sebagainya, maka kita harus berilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Jamaah kaum muslimin yang dimaksud adalah pemerintah, penguasa, Nah, kapanpun dan dimanapun kita berada. Siapapun penguasanya, barakallahu fikum. Apakah penguasa selama dia masih muslim? Apakah penguasanya itu orang soleh, orang bertakwa, atau orang fasik, orang jelek, jahat, dolim? Tetap kita wajib berluzum jamaatil muslimin, yakni berpegang teguh dengan jamaah penguasa berbaiat dengan mereka mendengar dan taat dan tidak memberontak atau tidak mencaci menjelekkan mereka Naam akan tetapi bersabar maka itu yang dimaksud dengan luzumu jamaatil muslimin Bagaimana kalau pada saat tertentu tidak ada pemerintah, tidak ada penguasa. Apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW mengerahkan dan memberi bimbingan kepada kita semua dalam hal ini kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma ketika beliau datang meminta uh, bimbingan kepada Rasulullah SAW wasiat dan hadis ini hadis yang cukup panjang dalam Sahih Imam Muslim rahimahullahu taala terkait dengan luzum jamaatil muslimin tadi di akhir hadis eh, sahabat Hudzaifah bertanya bagaimana kalau pada saat itu tidak ada penguasa ya Rasulullah maka Rasulullah SAW setelah memerintahkan untuk beriltizam berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin yakni dengan pemerintahnya ya maka kata beliau Eh, berpegang teguhlah dengan sunnahku ya walaupun engkau sendirian dan seluruh manusia meninggalkanmu hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Ya, hingga kematian menjemputmu engkau dalam keadaan seperti itu. Yakni berkomitmen di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Itu solusi makhraj yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Namun ketika ada penguasa, dimanapun kita berada dan kapanpun barakallahu fikum, dan penguasanya masih muslim, ya ditandai dengan masih sholat, ya walaupun misalnya sholatnya putus-putus, dari pendapat yang rojih, itu tidak sampai kafir dari pendapat yang muhakkok yang dikuatkan oleh para ulama walaupun sholatnya putus-putus dia masih muslim yang kafir adalah kalau sama sekali meninggalkan sholat nah ketika penguasa sholatnya putus-putus kita tetap wajib beriltizam wajib mendengar dan taat bersabar dengan kejahatannya tidak menjelekkannya apalagi memberontak mencaci maki lah maka ini wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan para ulama dalam prinsip ini mereka memasukkannya dalam kitab-kitab akidah mereka. Nah, dalam pembahasan kitab-kitab akidah para ulama ahlu sunnah selalu dimasukkan prinsip ini. Luzum jamaatil muslimin wa imamihim. Yaitu berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin yakni dengan penguasa mereka. Barakallahu fikum. Ini penting sekali karena zaman semakin jauh, fitnah semakin besar, ilmu semakin berkurang, ilmu semakin dilupakan. Maka berapa banyak kita dapatkan para dai-dai bahkan terkadang mengangkat bendera sunnah namun dia sendiri jatuh di dalam prinsip ini yaitu mengajak kaum muslimin, mengajak para pemuda untuk mendemo pemerintah penguasa seperti presiden misalnya dalam kasus 212 ya berkumpul di Jakarta untuk me melengsarkan presiden barakallahu fikum dilakukan diperkarsai oleh oleh orang-orang khawarij para pemberontak tetapi banyak dari alus sunnah yang terpengaruh dan mengajak para pemuda. Naam, dan itu terjadi dan kita saksikan. Saya sendiri diajak, ya, dan saya tahu dari dai-dai yang memberi fatwa untuk berkumpul di waktu tersebut di tempat tersebut. Naam, terulang kembali barakallahu fikum kejadian itu di zaman kita sekarang di hari-hari ini, yaitu pengangkatan pemilihan presiden Kembali lagi sebagian para dai-dai ya menyeru kaum muslimin untuk melakukan pemilu dan memilih salah satu kandidat karena dianggap dia lebih dekat dengan Islam dan yang lain dianggap fasik jauh dari Islam. Dalam posisi barakallahu fikum Ahlussunnah wal Jamaah memberi bimbingan kepada kita bahwa fasik orang yang durhaka kepada Allah karena dosa-dosa besar itu lebih mending daripada orang yang mengatasnamakan agama dekat dan beribadah tetapi dia pada kelompok khawarij terorisme yang menjelek-jelekkan pemerintah, yang mencaci maki penguasa dan seterusnya. Ini lebih buruk daripada fasik yang berjoget atau berdisko namun dia masih sholat. Itu prinsip ahlu sunnah. Dan ini diajarkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Dan itu kita baca. Dan dibaca oleh mereka yang memberi fatwa ini tadi. Tetapi wallahu alam ilmu sekali lagi bisa dilupakan. Karena sebab jauhnya dari bimbingan ulama. Atau ada bimbingan ulama. Namun ulama-ulama yang buruk. Bukan ulama-ulama yang robbaniyin. Barakallahu fikum. Prinsip ini sangat penting untuk di dijelaskan apalagi di zaman kita sekarang ini dan untuk diulang-ulangi agar il ilmu ini tidak dilupakan. Naam, dan kita kembali kepada kitab-kitab ulama terdahulu yang dibacakan oleh para dai dai kita. Kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari misalnya, rahimahullah. Ya, sudah hampir dilupakan menjelaskan tentang usul ini. Naam. Kitab Imam Ahmad usul sunnah. Barakallahu fikum. Juga menyebutkan tentang permasalahan ini. Jangan lagi kitab Imam Al-Lalikai tentang usul i'tiqad al-sunnati wal jamaah. Sangat banyak menyinggung tentang usul prinsip ini. Kitab-kitab akidah para ulama. Barakallahu fikum. Sangat banyak menjelaskan tentang prinsip ini. Namun sekali lagi sangat banyak pula yang menyelisihi dan terjatuh pada sikap menjelek-jelekkan pemerintah, mengkritik pemerintah. Nah, ya, kita maklumi kalau yang belum belajar, belum banyak mengetahui dan mengenal kitab-kitab para ulama tersebut. Itu suatu hal yang wajar. Yang kita herankan adalah para dai-dai yang sudah bahkan mencapai tingkat doktor, magister, bahkan belajar di depan para ulama sunnah dengan sekian tahun tetapi mereka menyelisihi prinsip ini barakallahu fikum nah sampai ada yang berucap dengan terbuka ya bahkan dipublikasikan barakallahu fikum ya pemilihan itu ditampakkan untuk memilih si fulan ya ada lagi yang mengatakan ini adalah pemilihan pemimpin, bukan hal yang sepele. Ya, pemimpin ini bukan adalah pemimpin yang berjoget, tapi membutuhkan pemimpin yang memiliki kriteria demikian demikian. Subhanallah, dia berbicara demikian dalam kondisi dari semua kandidat tidak memiliki syarat yang dia sebutkan. Barakallahu fikum. Fana sallallahu alaihi wasallam Bahkan yang dia tunjuk justru pada kelompok yang dikatakan oposisi. Oposisi itu yang memusuhi pemerintah, yang menjelekkan pemerintah. Itu melanggar prinsip ahlus sunnah. Asas dari Ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Terkait lagi dengan pemilihan umum, boleh atau tidaknya, ini juga dibahas oleh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Nah, di sana ada fatwa-fatwa yang membolehkan seperti Imam Al Albani bin Femin dalam kondisi tertentu. Jika misalnya kandidatnya ada kafir, ada satu kafir, yang lain muslim. Pada saat seperti ini bukan lagi boleh, wajib. Muslim seluruhnya memilih yang muslim. Supaya tidak terangkat yang kafir ini. Ya. Tapi kalau semuanya muslim dan semuanya belum mengenal dakwah ahlus sunnah wal jamaah ya dengan benar terus atas dasar apa kita di anjurkan untuk memilih fulan, fulan, fulan. Nah, kalau isu uh, apa namanya uh, komunis, ya itu kan tidak jelas, ya. Semua ada peluang untuk disandarkan kepadanya pemahaman tersebut atau mendukung pemahaman tersebut atau itu cuman apa tuduhan-tuduhan, menambah lagi dosa. Ya. Kalau sebab Anda memilih yang lain karena ini mengkhawatirkan dia jatuh pada pemahaman komunis atau mendukung komunis. Ya. Ini justru menjatuhkan di lubang yang lain. Yaitu apa? Menuduh, mencela penguasa dalam hal ini presiden bahwa dia memiliki pemahaman dan mendukung pemahaman komunis. Ya, padahal ini perkara besar. Ya, namanya politik itu luas barakallahu fikum dan memiliki bidang orang-orang yang memiliki keahlian khusus. Ya, untuk mendeteksi itu apakah itu pasti ya atau masih samar-samar sehingga itu bisa menjadi tuduhan karena belum pasti. Ini sulit, bukan ranah kita, bukan ranahnya para ustadz untuk kemudian ikut-ikutan bahwa memang benar ini, memang ini yang salah dan seterusnya. Bukan ranahnya para ustadz barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bisawab. <clears throat> Sehingga terkait dengan pemilu tadi, <clears throat> kita memilih kalau keadaan yang pertama tadi ada kafir. Yang kedua, kalau dipaksa oleh penguasa diwajibkan. Pemerintah mewajibkan. Tapi kalau tidak kembali kepada fatwa ulama terkait dengan pemilu itu cara yang menyelisihi sunnah. Ya. Karena akal sehat mana yang bisa menerima Memilih pemimpin orang-orang yang buta huruf, yang tidak punya sekolah, orang-orang yang yang tidak belajar, tidak punya ilmu tentang itu, tidak punya pengetahuan disuruh memilih. Ini kan tidak logis, ya. Tidak logis barakallahu Maka cara yang syar'i adalah yang memilih orang-orang yang ukola, yang berakal, yang memiliki keahlian dan orang-orang soleh yang disebut dengan ahlu syuro, ahlu syuro, Ya. Kalau istilah kita MPR, DPR, MPR. Orang-orang yang berakal, yang soleh, ya, yang memiliki keahlian, kriteria-kriteria kepemimpinan untuk berembuk dan memilih siapa yang lebih berhak. Seperti Umar menunjuk enam orang sahabat. Ya, siapa yang dipilih? Apakah Utsman bin Affan atau Ali bin Abi Thalib? Nah, ini cara yang syar'i. Bukan dengan cara seluruh lapisan masyarakat dari yang paling bawah sampai yang ke atas dilibatkan semua untuk memilih. Akhirnya terjadi berbagai mukhalafah, terjadi berbagai penyelewengan-penyelewengan syariah terhadap syariat Islam, membuka pintu yang sangat luas, sangat lebar. Ya barakallahu fikum. Maka uh, kembali kepada fatwa ulama hal itu menyelisih sunnah. Nah, sebagian ulama kita menulis kitab khusus tentang pemilu. Ya. Khusus barakallahu fikum. Apakah tulisan berupa kitab atau berupa uh, apa namanya? ringkasan-ringkasan atau berupa kaset itu dibahas. Semenjak awal kita mengenal dakwah sunnah sampai sekarang. Tidak pernah kita diajak disuruh oleh para ulama kita silakan Anda ikut pemilu. Tidak pernah. Kecuali ada pembahasan khusus. Nah ini yang pembahasan khusus ini yang dibesar-besarkan oleh sebagian mereka ini tadi. Yang terpengaruh untuk kemudian mempengaruhi kaum muslimin para pemuda salaf alus sunnah untuk ikut serta dalam memilih. Karena sebagian teman-teman kita, ustaz-ustaz yang teman saya bersama menuntut ilmu ikut Nah, karena sudah mulai menjauh dari bimbingan ulama. Nah, sudah tidak jelas lagi yang membimbing siapa. Akhirnya sudah ya lebih luas lagi eh, sumber-sumber uh, ya yang dibaca atau yang mereka merujuk padanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ini penting untuk saya terangkan para kalafikum karena terjadinya di zaman kita sekarang ini dan banyaknya para pemuda kaum muslimin dan khususnya para ahlus sunnati wal jamaah yang terpengaruh dengannya. Wallahu alam bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan kafaroh majelis. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh